Awal mukadimah saya suple firman Allah Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha derenge dawuh niki Gusti Allah sumpah riyen Disumpahe wong salwangsul, sumpahe bolak-balik sampai ping sebelas. Allahumma sholli ala Muhammad yang berat nama Bismillahirrahmanirrahim Taman rumah nong supaya Gusti Allah kula wau. Wasyamsi wa duhaha wasyamsi demi matahari waduhaha dan demi waktu duhanya demi masa terbitnya berarti wis ping pira hitung kok Bu kula mau lah ngomong sumpahe Gusti Allah ben 11 kok kalih rupamu ayu dublek mangkel minggato diomongnya orang reten kok Gusti Allah supaya ben 12. Nek boten percados kula waos ngono lho diitung. Pertama wau Bismillahirrahmanirrahim. wasyamsi wa duhaha wasyamsi demi matahari duhaha dan demi masa duhanya masa terbitnya berarti gembira wal qamari idza talaha dan demi rembulan ketika Allah mengumetkannya Allah apa ayo kaya lambe kuwi memutarkannya ping berarti yang telu wan nahari ida jallaha demi siang hari ketika Allah memadamkannya menjadikan terang birokrati dan demi malam ketika Allah menggulitakannya menggelapkannya ya dan demi langit dan demi terbangunnya langit Biro. itu kamu ya rupanya ayu tambah on terus dublek on Walardi wa ma tahaha Dan demi bumi dan demi penghamparannya Biro sama Demi nebeng bindo kok Wa nafsi wa ma sawaha dan demi jiwa dan demi penyempurnaannya. Pira? Welas. فألهمها فجورها وتقواها maka Allah memberikan ilham, petunjuk dan pemberitahuan kepada nafsu, kepada jiwa tentang kelanjutannya dan tentang ketakwaannya. Ini gak sumpah, Berarti supaya ping 11. Apa yang disumpahkan Allah? kode aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan nafsunya, membersihkan jiwanya. Wa qad khaba dan sungguh merugi orang yang mengotori nafsunya. Allahumma shalli ala Muhammad. Gusti Allah dawuh kok didisiki ngangge sumpah itu menunjukkan bahwa dawuhnya itu sesuatu yang super, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang top, sesuatu yang beda. Gak kaget ya wis. nih Kasih kasih wonten waktu 5 menit. apa yang hebat, apa yang istimewa yang dawuhnya Allah didalui dengan sebelas kali sumpah sungguh sangat beruntung orang yang membersihkan jiwanya membersihkan hatinya Bo Bo hatimu itu ibarat cermin ngerti cermin orang apa? Ketika cermin hatimu itu kau lapi. Ayo kau usapi dan kau usek-usek Kau bersihkan, kau bersihkan, kau bersihkan dengan apa? Dengan ibadah, dengan ibadah, dengan ketaatan, dengan ketaatan, dengan mujahadah, dengan berzikir. Maka cermin hatimu itu akan semakin memantulkan cahaya Allah cemerlang. Mantule nanti ke sekujur tubuh. Mantul nang meripat, maka akhirnya matamu akan buka tubuhnya akan suka melihat ayat-ayat Allah Meripati malah seneng gawe maca Quran malah seneng gawe ningali alam ciptaannya Allah di ilmu ini mereka kepantulan cahaya negusi Allah sing nyentrong ning hatimu akhirnya meripat niku dike ngaji ya betah orang kok ngaji lelimolas menit nung meripatmu koyok ilet kan. Nganggo lem. Halo. Halo. Seneng maca Quran. Ora kok seneng mbok delok Ica terus hmm, Aku yang paling gak sepenuhnya pasal rupane ayu to aku ana padahal cilian aku lah asli ini gara-gara provokatornya nenek ini ya, asli nah ya. ini bebas novel tapi syaratnya ya kudu gelem nikah karo Ya Allah, ya Allah. Eh golek cahaya iku mau mantap ngocol ning kupingmu seneng rumake nasehat seneng rumake ngaji seneng rumake kesaenan lek mantul nanggone sikil suka melangkah ke tempat-tempat kebaikan halo mantul nanggone tangan suka damai seneng nulungi wong dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau cermin di hatimu itu kau kotori dengan dosa, dengan maksiat, kedoliman, kemungkaran, maka akan semakin budak. Ya budak. Semakin peteng, semakin peteng, semakin peteng, semakin peteng, gelap. Lainnya wis gelap jenenge peteng kurang ketok apa-apa, pelaku ya nubruk.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 Am, Panjenengan pun Mas Kiai Haji Nur Hadi Ganjil Kulo Enggang sareng-sareng kita tersenani, kita hormati, kita takwini para kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, bini sepuh, ingkang minatu, dan kehormatan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, jajaran Muspika Kabupaten Jombang, jajaran Muspika Kecamatan Budo, Bapak Camat, bersama forum pimpinan kecamatan, Bapak Kapolsek dan para anggota, Bapak dan Ramil dan para anggota yang saya hormati, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, ketua dan anggota lembaga-lembaga desa, juga tokoh-tokoh masyarakat. Sahibu dakwah, dulur kula, Mas Haji Sahlan, sekalian Mbak Ayu, Hajah, Ayi, beserta keluarga besar PT Alistun Buana Wisata Umroh dan Haji Khusus yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah, atas pertolongan Allah Hari ini kita dapat sama-sama hadir Berkumpul, bersilaturahim Berzikir, berdoa, bersolawat Ngaji di tempat yang nyelempet ini Dalam keadaan sehat wal afiat ibu-ibu sami sehat ya. Kula yakin jenengan sehat-sehat. Kalian iki wong jenengan sakit satu iki tapi melawan piyambak piyambak. Iso melaku dhewe dhewe niku tandane sehat. Eh, Napa wonten mau sing dugi mriki digotong? Wonten sing dipikul? Wonten sing diangkut biaya ambulan? patut melampah diambang-diambang dia ya. berarti sehat sehat mawon boten cekap dan boten didukung dengan afiat mula namine istilahnya sehat wal afiat yo ya kudu sehat yo ya kudu yo kudu sehat yo kudu afiat sehat nalek afiat, niku beda taman rumah no nek sehat niku sehat lan nek afiat niku afiat mulane sehat kalih afiat niku boten wong sehat niku sehat tapi nek afiat niku Gendeng kabeh Sehat itu orientasinya dohir Kalau afiat itu orientasinya batin Mengerti orang memiliki tujuan. Sehat itu substansinya adalah tambahan Ngomongi wong godong Kula sajane nggih sadar, nek sing kula omong niki tiyang-tiyang sing ora pati cerdas. Kok ngomong ngene. Kok rumangsa dinya kok nesu atine lara, mangkel, tersinggung, mumpung buluk ninggal to. Nek ngaji kalih kula kudu siap mental. Ga oleh nesuan, ga oleh mantelan, ga oleh lara ati. Nek ade tersinggung atine lara, mumpung buluk نہیں sehat niku kaitane kalih bromir awak sakujur badan sawanta kalih rogo kaitane kalih jasmani niku sehat tapi nek afiat niku kaitane batin hati jiwa nurani rohani Allahumma sholli ala Muhammad. Bila afiat niku tegese sehat yang bernilai ibadah. Afiat itu sehat yang digunakan untuk menjalankan to'at. Afiat itu sehat yang tidak dipakai maksiat. Soalnya kata tiang engkang sehat tapi boten afiat awake sehat tapi hobine masih jalan ayo nyaut sing Awal awake sehat tapi hobine masih. awake sehat tapi perbuatane jahat awake sehat tapi moral lebet awake sehat tapi kelakuane kepar kaya bang wis susane Niku namanya sehat yang tidak afiat. Tolong pertanyaan kula dijawab, nggih. Yeah. Tolong pertanyaan kula dijawab, nggih. Kirosikone bagi ngomong kiai ganteng. Terus aku rapi ganteng. Nek jenengan jawabe banter ngajine rada suwe. Lek jenengan jawab alon, ya, ngajine di mawon. Lek jenengan orang jawab, tak tinggal kuliah. Deal? Deal? Ya wis, janji. kowe lek jenengan jawab banter, ngajine rada suwe iki. Lek jenengan jawab alon, ya, ngajine rumah. Lek gak dijawab, tinggal mulai. Siap jawab pertanyaan? Oke. Okay. Nun sewu. Wong sing awake sehat tapi hobine maksiat. Awake sehat tapi kelakuane jahat. Awake sehat tapi morale bejat. Niku wonten napa mboten? Santai. Iki wong ya teko. Lungguhe nang sebelah pundi? Nang dhuwur Matur suwun. Suwon lah hitung menit mestinya, awas tunggu kebalasan. ya wes nek wonge gue nang di panggung ya berarti sing klambi putih mau <laughs> Angkat, Lawang tubuhnya sehat kok hobi maksiat. Badan sehat kok perbuatan jahat. Awake sehat kok kelakuannya bejat. Niku namine sehat sing boten afiat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu dulur-dulur kula ingkang kula tresnani rahimakumullah. Pancen rata rata-rata niku padha karo umume lah umume niku padha karo rata-rata rata-rata niku padha karo umume umume padha karo timbang aku ora mbok rumono perkara sampean nyawan bocah-bocah iki kok ya. tak ulah bisa dikatakan 99,9 persen para pelaku maksiat itu adalah orang-orang yang tubuhnya sehat betul Yang perbuatannya jahat niku umume yang tiang-tiang yang awalnya sehat leres nopo leres yang moralnya bejat yang kelakuannya keparat niku ake-ake ini orang-orang yang berbadan sehat gini napa gini? gak percaya no. koruptor-koruptor negeri ini sing tukang ngentekno duwite negara tukang mangan duwite rakyat niku tiyang sing awake sakit apa sehat sing tukang ngerubah kuitansi oleh bantuan ya asline nulis songo kok karep itu niku tiyang sing awake sakit apa sehat para rentenir lintah-lintah darat nih gong sing tukang anak no duit ngutangi dong kok nyawure kagak listrik itu diam saya nawae sakit mau sehat yang tukang nyolong pite, tukang nyolong sepeda motor, tukang tawuran, tukang geonar, tukang gegesro, menggunakan desa, nengok tiang sing awake sakit, nengok sehat. Yang sobo karaoke, senengani dugem, ajep-ajep, ajep-ajep, ajep-ajep. Ambil mendem, eh. Bukan tiap sing awake sakit napa sehat. Nah tukang syuting nek nyuting beda beda no, nek nyuting wong tuwek diluati sret tapi nek nyuting wong ayu dipuwen telengi disuwe-suwe no, digede-gede no. Ayo tukang syuting sing awake sakit napa sehat. Niki menungsane. Bu, sing tukang demeni bojone tanggane wah wah blay Niku tiang sing awake sakit napa sehat? Ibu-ibu yang suka gosip, suka ngerumpi, tukang ngrasani, tukang fitnah, tukang elek-elek, niku ibu-ibu sing awake sakit napa sehat? Sing tukang ngamuk, tukang ngomeng, tukang nyelatu bojone niku wong wedok sing awake sakit napa sehat? Niku wong jawab dhewe-dhewe. niku namine sehat sen boten afiat mulane wong sing awake sehat kok hobi maksiat awake sehat perbuatane jahat awake sehat kelakuane bejat niku jane luwe api lara ae Ya nek lara kan ora sepiru wae. Timbangane sehat maksiat niku numpuk-numpuk do so timbangannya sehat perbuatannya jahat niku nambah nambah hidup. Timbangannya sehat kelakuannya bejat niku bodoh karung gede do so atuan gering enek gering kan mending ora nemen-nemen wong geringnya biasanya terus seling. bu ningali nopo sih jenengan tapi bukan berarti tiang-tiang sing sakit nih kok umpamane sehat terus ngelakoni maksiat kurang ngono engko nang krungu ini kowe ibu-ibu sing salah paham ana tanggane lara disambangi nang karo diomongi ngene pancen sampean ki ape nek ini ngene iki kok yo aman nek sampean lara ku desa kene aman wong cangkemmu ora kenehan nek sampean lara ngene iki aman apik ngene soalnya ngene sampean sehat mesti maksiat yo gak ngono sampean mboten pareng ngoten pun namono tangga muloro mbok tiliki nang diomongi ngono lek sampean ngoten Bu insyaallah lambemu ditabuki wong artine ngeten sakit niku ujian lah sehat niku nggih hmm, jawab alon berarti nek jine jinuk mawon Mau wis perjanjian kok lek jawabé banter ngajine suwe, lek nek jawabé alon ngajine sedelo. Lek iki mau jenengan jawab alon berarti ngajiku sedelo. Aku tambah seneng wong aku ngaji suwe ngaji sedelo, kok nohane padha. Berarti ngajine sedelo mawon. Nek jawabé sama nawon kok dibaleni. Ya wes, sakit niku ujian tapi sehat niku nggih hmm, wedi sakit niku cobaan lah sehat niku nggih cobaan jangan dikira yang namanya ujian itu cuma sakit sehat juga ujian ojo dianggap sing jenenge ujian cobaan ki mek Wong waras, wong sehat niku ya ujian, niku ya cobaan. Jangan dikira yang namanya ujian, cobaan itu hanya kemiskinan. Dari wong melarat, orang gablek duit. Kekayaan, jadi wong suke, duitnya sapirang-pirang. Iso gae eh, travel, PT, ini ya ujian, ya cobaan. Lah roto-roto, wong godhong, wong godho iku nganggep ujian iku nek lara dagang bang tandure mati panene ora dadi ora gableg duwe utange ati menunggu dianggap pujian tapi nek dagang bati eh, duwite akeh dadi wong sugih menunggu dianggap anugerah Padahal itu juga bagian dari ujian. Banyak orang yang lulus diuji dengan kemiskinan, tapi dia nggak lulus diuji dengan kekayaan diuji maharati lo lulus bareng diuji suge yo gagal orang lulus mau teniku kata Dan apa masyarakat umumnya kok nganggep sing arane ujian itu sing gak enak-enak, ceng soro-soro, tapi sing enak-enak kok gak dianggap ujian. Karena mindset berpikir, ngerti pegang pola berpikir masyarakat kita itu keliru dianggap pure bahagia itu nek duwite akeh dadi wong suge dianggap seneng, enak, bahagia. Tapi lek gak duit dadi wong melarat, utange akeh dianggap orang iso seneng, ora iso enak, ora iso bahagia. Padahal itu semua salah. Kaget yang wes ada tak jalan. Ibu, ibu, jangan disangka di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Jangan dikira di gubuk reak tiada senyuman dan canda tawa. Oke, uang suke mesti enak, bahagia. Kau melarat mesti loro, menderita. uang mesti banyak orang kaya, duit berlimpah, dia bisa membeli kasur, tempat tidur yang mahal, mewah, mendut, mendut, mentul, mentul. Tapi dia tidak akan bisa membeli nikmatnya tidur. Betul? Dan cepat urusannya sama ngomong betul, Nah, wong sugih duwite sak pirang-pirang iso tuku kasur tempat tidur sing parang ngono kae iso tapi dheweke ra mungkin iso tuku nikmate turu Anggede sampean sing turu ning kasur mendut-mendut mentul-mentul regane larang merek terkenal. Ono kae mesti luwe tanah, lebih nyenyak, luwe nikmat. Timbangane sing turu geletak tak ngisor lemekan kerdus rojak aja. Wong karuan. Lah turu nang dhuwur kasur mentul-mentul karo turu lemahan kartu sing roja raje. Iku bedane cuma mu nek ape merem tok. Turu bareng. Bareng wis merempet rasane. Lah turu ane gone kasur mentul-mentul mentul-mentul sing regane luaran. Ane ambek bojone ora enaknya di mana, nikmatnya di mana wong karo bojone ra rukun. Yo sikut-sikutan jejeg-jejegan pacal wandalan. Jam loro bengi jeblok bareng kok. Tentu roh lelehan karpes roja raja nomison geletak nih kalau bojone rukun. Ya kerun telat terus. Apa nih gak mau nah mana? Lho anggite sing lungguhe nang kursi empuh-empuh ngono kan mesti uripe luwih bahagia timbangan sing dongsong nang isore wit-witan. Rong karuan, sorry bro. Aku menghibur sing kere-kere iki. Malah saiki wong suge suge, iku, Bu, kata sing terserang penyakit susah tidur, namanya penyakit insomnia apa turu lho raiso apa merem ilo kangelan kelam kelom ketap lora lona lola itu rata-rata yang suge-suge enggak kayak urusan kaget pikiran pikir PT mikir karyawan mikir jamaah mikir jamaah kayak orang ruwet bisa tidur kalau sudah minum obat tidur pil yang namanya valium tiga butir empat butir dia telan baru dia bisa tidur ini kurang suke enak enakan yang saya melarat melarat itu rame-rame Lek zaman nek pengen iso turu ora usah budal apotek tuku obat itu ora perlu gampang wong godhong sampean nek pengen iso turu neng budal pengajian lungguh golek osendenan duweh duweh Aku suweneng nek wong kere-kere do keplok. Oleh bolo aku. Allahumma salli ala Muhammad. Pun kula wangsuli nggih. Ya. Pun. Sakit niku ujian, sehat niku nggih. Sakit niku cobaan, sehat niku nggih. Dan alhamdulillah jenengane termasuk wong bejo. Dikai cobaan sehat, diparingi Allah ujian rupa sehat, tapi nyatane ora digawe maksiat, sehat jenengan gawe toat jenengan gawe sholat jenengan purun sholawat kepada Allah mau mendekat itu yang namanya sehat wal afiat sehat dalam budal ngaji masya waktu awan sore menyempatkan waktu sehat marut nang Allah anak wong loro marut nang pangeran di lumrah kok tiang sakit mendekat kepada Allah wajar wong gering gelem nyebut pantes pancen gering wong gering soalnya yang mek nyebut menunggu itu to Pak loro nemen itu loh, lak men Astagfirullah Astagfirullah Ya Allah Ya Allah ngombe kok sampe donya ya ya nek nek tak ngombe kabeh gak nyanyang-nyanyan ya ya Dan cuma sayangnya nyuguhi ngombe aku menteri mau tiga sedotan ini ya Allah matur suwun belum sering matur disuguhi ngombe napa mawon seneng. Niki ana ponari swet. Aku seneng matur sembuh. Iki ana phone. aku ya seneng matur sembuh. Iki ana larutan penyegare kaya matur sembuh. Dingin lagi. Ana jahe ne matur sembuh, ana teh matur sembuh, ana kopi ne matur sembuh, komplit. Seneng kabeh. Boleh saya nggak seneng wis situk tok kopi susu. Bingung aku anggere mobil. Ruwet piye wong kopine ngajak susu susune ngajak tuku. Melek yang karuan melek, nek turu yang mesti santu. Kopi susu bingung no. Mengenai kalau ada nek bar kopi susu peribat puluh mesti kiyer-kiyer. Yang melek yang merem ya yang tarik menarik. Matur suwun. Dan ini sehat digawe nglakoni taat niki sehat wal mungkin-mungkin keadaan seperti ini kita melistiqomah di kursi Allah kita sehat kita pakai menjalankan taat kita sehat kepada Allah kepada Rasulullah kita semakin dekat amin Allahumma makanya di awal mukadimah saya cuplik firman Allah qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha saderenge dawuh niki Gusti Allah sumpah riyen eh, sumpahe wong salwangsul sumpahe bolak-balik sampai ping 11 Allahumma sholli ala Muhammad Ini berat kira-kira بسم الله الرحمن الرحيم Aman rumakno sumpah Gusti Allah kula wau. Wasyamsi wa duhaha. demi matahari. Wa dan demi waktu duhanya, demi masa terbitnya. Berarti wis ping Hitung to, Bu. Kula wau ngomong supaya Gusti Allah ping Sewelas kok kali. Rupamu ayu bublek. Mangkel minggato. Diomongi ra ngreken kok. Gusti Allah supaya ping 12. Nek boten percados kula waos ngono lo diitung. Pertama wau Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wasyamsi demi matahari waduhaha dan demi masa duhanya masa terbitnya berarti bengkira wal qamari idza talaha dan demi rembulan ketika Allah mengumetkannya apa? Ayo nah, iya, kaya lebih kuwi. Memutarkannya. yang pira berarti? Teluh. telu. hari nahari idza jalla demi siang hari ketika Allah memadamkannya menjadikan terang pira berarti والليل إذا يغشاها dan demi malam ketika Allah menggulitakannya, menggelapkannya, ya, dan demi langit dan demi terbangunnya langit Biro ya, itu oh ya rupanya ayu tambah ohon. terus dublet ohon. wal ardi wa ma tahaha dan demi bumi dan demi penghamparannya Biro Songo demi nepeng pindo kok ونفس وما سواها dan demi jiwa dan demi penyempurnaannya Biro Welas فألهمها فجورها وتقواها maka Allah memberikan ilham, petunjuk dan pemberitahuan kepada nafsu, kepada jiwa tentang kelasutannya dan tentang ketakwaannya. Ini gak sumpah, berarti sumpah yang 11. Apa yang disumpahkan Allah? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung Orang yang membersihkan nafsunya, membersihkan jiwanya. Waqad khaba man dan sungguh merugi orang yang mengotori nafsunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Gusti Allah dawuh kok didisiki ngangge sumpah itu menunjukkan bahwa dawuhnya itu sesuatu yang super, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang Top sesuatu yang hebat, Tak kaget ya wis. Terus nih betul. Masih wonten waktu 5 menit. Apa yang hebat, apa yang istimewa Yang dawuhnya Allah didalui dengan sebelas kali sumpah Sungguh sangat beruntung orang yang membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya. Bo, bo, hatimu itu ibarat cermin. Ngerti cermin orang? Apa? Ketika cermin hatimu itu kau lapi. Ayo kau usapi dan kau usek-usek. Kau bersihkan, kau bersihkan, kau bersihkan dengan apa? Dengan ibadah, dengan ibadah, dengan ketaatan, dengan ketaatan, dengan mujahadah, dengan berzikir, maka cermin hatimu itu akan semakin memantulkan cahaya Allah cemerlang mantule nanti ke sekujur tubuh mantul nang meripat maka akhirnya matamu akan akan suka melihat ayat-ayat Allah meripate malah seneng gawe maca Quran Malah seneng gawe ningali alam ciptaane Allah di dipulut ilmune. mereka kepantulan cahayane Gusti Allah sing nyentrong ning akhirnya meripat mripat niku dike ngaji ya betah. orang kok ngaji le 15 menit terus koyok Kaya kan nganggo lem. Halo. Halo. Seneng mau Quran, ora kok sing mbok delok ica terus muteren hmm, Aku sing paling gak sopan nemi tapasyal. Rupane ayu kelakuan. Padahal cilianu aku lah sih. Ini gara-gara provokatornya nenek ini asli. Nah, Iki bebas novel. Tapi syaratnya ya kudu gelem nikah karo. Ya Allah, ya Allah. Eh, engko lek cahaya iku mau mantul ning kupingmu. Seneng ke nasihat, seneng ke ngaji, seneng ngrungokke kesaenan. Lek mantul nanggone sikir, suka melangkah ke tempat-tempat kebaikan, Halo. Mantul nonggone tangan, suka damai, seneng nulungi wong dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau cermin di hatimu itu kau kotori dengan dosa, dengan maksiat, kedoliman, kemungkaran, maka akan semakin budak. Ya budak. Semakin peteng, semakin peteng, semakin peteng, semakin peteng gelap. Lene wis gelap jenenge peteng ora ketok apa-apa, mlaku ya nubruk. Nubruk. Kalau padang kan mlaku ro dalan iso bedakno. Ana bahaya iso nyingkri, bisa menghindari. Coba mlaku wae iki ana beling mati, wae iki ana pakun coloti, wae iki ana duri coloti, wae iki kok ana watumpuk, teletong ini teletong bisa nyoloti padang anak peteng lah rakyat tak apa-apa lele madangi ngangge ngangge ibadah ngangge dikir ngangge ngaji maka ngaji yang ini ibu dalam rangka mengersi dan memadangi kehidupanmu Menghiasi nafsumu, menghiasi jiwamu agar dipandang indah oleh rumah to Bu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah sudah menilai indah sudah menilai baik, maka Allah pun akan menilai baik karena sudah ada legitimasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bu, sampean yang kita gitu mau menerima awak gelondongan model ngono itu orang. Enak mau menerima awak gelondong model ngono itu orang orang beda nih karo kewan tuh. Kalau hanya organ tubuh saja, cirah kewan yang duwe, kuping kewan yang duwe, meripat kewan yang duwe, cangkem kewan yang duwe. Untu kewan yang duwe, tangan sikil komplit. Orang no bedane. Maka yang membuat Anda lebih dibanding dengan binatang itu karena oh, cermin di hatimu yang memancarkan amal sholih. Mula mbok sampean niku wajahe senajan biasa-biasa. Ora pati ayu paribasan. Umpamane lho, kok tersinggung kok. Apa sampean rumangsa ayu? Lah nek ayune koyo ngono terus modele. Tapi nek hatimu bersih, hatimu resik, meskipun wajahmu biasa-biasa saja. Maka demi Allah, Ibu, kau akan nampak cantik walau tanpa make up. Karena kecantikan itu sumbernya kan dari dalam, inner beauty. kalau wajahmu wayu mentong-mentong moblong-moblong, belenok, monyor-monyor kinclong-kinclong tapi nek atimu bekonyok. apa diwasi make up nganggo kosmetik sing paling larang kuwi diwasi malah medeni wong ya seneng masih sundel bolong lho timbang masih rupamu mulane nek saged Bu, yo ayu atine yo ayu nah itu namanya inner beautiful jangan sampai dikotor Allahumma sholli ala Muhammad nah, bedanya menungso karo kewan niku lah ning tenggene akhlake tenggene akale embora direken aku ngomong. Ewa dalu kula ngaji kula terangne kalih kanca-kanca. Ora budal ngono ya. Rupamu. Gurumu ya gelem muji kowe, Bro. Nyemak aku tentu. Bu, menungso niki makhluk sing diparingi komplit karo Gusti Allah. Cece karo liyane. Menungso niki diparingi nafsu, ya diparingi akal. Nek kewan nek diparingi nafsu mawon, boten gadah akal. Malaikat diparingi akal mawon, ning ora duwe naf nafsu. Menungso diparingi nafsu kali Gusti Allah melo menungso niku duwe kepinginan, punya harapan, punya cita-cita, punya ambisi. Kepengin ngene, kepengin ngene, kepengin ngene, kepengin ngene, kepengin ngene niku mergo naf, nafsu. Lah terus diparingi akal. Akal niku tempat Allah memberikan ilham kepada manusia agar manusia punya filter bisa memilih dan memilah disengapi sing apik di sing elek di sing bener di sing salah mula nek kula gambarke nafsu niku cara kendaraan menugas, gas lah nek akal cara kendaraan ngoten rem Nah kendaraan niku ya perlu gas yo ya perlu rem digas terus tanpa direm mesti nubro-nubro direm tok ora digas ya ora iso mlaku halo maka kebaikan manusia itu bisa variatif, indah dan macam-macam. Soalnya akale dipadukan dengan keindahan nafsunya. Nafsunya dikendalikan dengan kehebatan akalnya. Tamanku ya iso nyambut gawe, ya iso ngaji, ya iso dikir, ya iso sholat, ya iso poso. Eh, liane ra kewan ini orang dikei akal orang duwe rem mek dikai nafsu duwene mek gas terus orang ono rime malah buat tanduran orang melok icir orang melok nandur orang melok merumat, jadi pangan lupa paham bola Wedhus lanang Wong oh, pancen ora duwe akal, ora ana rime, mung duwe nafsu tok. Kok ketok wedhus wedok nang pinggir dalan. Ya langsung celingkrik kukupluk kukupluk kukupluk. Lha meng ana gase tapi ora ana rime. Lah sebaliknya nek malaikat krim tapi tanpa gas mulai ya rapi ini apa-apa malaikat gak ada panganan enak mau besing suwek ya belas ya rapi ini tok ambo kita orang itu semua ya apa ya biasa kita bapak gowedi biasa orang kaya ngini ngini ki ngini ki orang bapak gede plorok malaikat biasa paling ya apa biasa ada angkot. Malaikat niku tugasnya monoton. Terus malaikat sing ditugasi kan ruko, uripe yo mek ruko. Kon sujud yo ora iso, kon salam yo ora iso. Lah malaikat sing ditugasi tasbih, uripe yo nek subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah kon Allahu akbar yo ora iso. Nah, malaikat sing gitu kasih takbir ya mek Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngono ae koyo FPI Allah modele. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pun dari dari Allah ora iso. Tapi yang jenengan kan hebat. Ya iso tasbih, iso ruko, iso sujud, iso ngaji. Malaikat boten saged. Malaikat iku uripe monoton. Mulane malaikat ya ora tau Ya ora tau seminar, ya rapat, ora ngono iku modele. Pakai. Wes nggih. Keberadaan umroh dan haji khusus alis tenggoan alisata. Niki tujuannya kan untuk mendadak Di samping tentu saja menjembatani, melayani jamaah dengan sebaik-baiknya, juga ingin berperan membantu proses perbaikan karakter manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini kalau kanca-kanca jamaah sing dereke atine kedah toto itu betul-betul lillahi Nopo mawan iku nek dijasari beres waktu Artinya sih dari umroh, dari haji, pun kantor salah nyate. umroh haji itu dalam rangka memenuhi panggilan bukan kok malah mencari panggilan kabar ini memenuhi panggilan bukan mencari panggilan nah kalau tujuannya hanya mencari panggilan rampung haji gak dipanggil pak haji gak dipanggil bu haji nesu Itu diceluk jenenge sama kalau gak lena gak Aku es kaji itu iya, aku kaji. Tapi jenenge kaji koplak yo iya, model ngoten. Mulane Allah nek yang bersama wa atimul hajja wal umrata lillah takno haji takno umrah lillah kerana Gusti Allah nah sing ngurusi ya kudu lillah wis pertimbangan kedua makanya lagi tambahin jenengan ketinggalan sholat asar Es moga-moga sing diaturne kalian dulur kula ya itu hati kalau wau datus ilmu ingkang manfaat maslahat barokah kula tambahi gede keterangan ini itu mungkin tak dados motivasi kula panjenengan sami kangge dandani jiwa dandani hati lepas kulaku nyumbang ngapunten nyuwun berkah pendonga kami panjenengan sami menuju keluarga besar Pak Ayu Haja Aib, kalian Mas Haji Sahlan bersama PT-nya, travelnya diberikan kelancaran, kesuksesan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.